Kan orang kalau menjelaskan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam naik petir, naik kilat, berjek macam-macam. Nah, ini keliru salah. Sebab apa? Nabi sendiri berkita didatangkan oleh malaikat apa? Jabatun Baidoh. Jabda ini ada istilah dan sudah menjadi bahasa dan bahasa Arab jabah hayawan la arba'atu sawaim jadi hewan yang mempunyai empat kaki. Malah Nabi menceritakan besarnya lebih kecil sedikit dari pirol, lebih besar dari kimat. Jadi modelnya model kuda begitu. Hanya modelnya agak lain, ekornya sama dengan ekornya sapi, dan kakinya sama dengan kaki unta. Di kaki yang muka ini ada dua sayap kecil. Jadi bukan buruk yang digambar ini sosial saja orang kalau yang itu itu kalau buat duit. <laughs> Iya, bukan itu digambar begitu tempo wajahnya perempuan kita di rumah dikatakan itu gulung. <laughs> Bukan begitu. Malah rumah yang ada itunya mereka nggak masuk. <laughs> Ya, mereka nggak masuk. Jadi bukan itu orang nggak tahu, tidak ada foto waktu itu, tidak ada pelukis dan sebagainya. Hanya nah, Nabi cerita kurang itu begini, siapa pun pelok dan sebagainya. Nah itulah cari mau sudah mempunyai kecepatan yang luar biasa. lari selompatan itu jauhnya sama dengan pandangan matanya. Saya pandangan matanya. Jadi mungkin kecilan. Sudah dinaiki berangkat menuju ke Syam dari al masjid haram ke al masjid besar ini dalam perjalanan ini yang dinamakan israf Lalu di dalam perjalanan ini ada riwayat Nabi melihat apa-apa yang ditunjukkan oleh Allah. Ada yang lagi antara bumi dan langit. Nabi melihat. Ada riwayatnya lagi setelah masuk di langit-langit melihat. Jadi kalau kita kumpulkan beberapa hadis-hadis menjelaskan ini, ya ada tiga sahih, ada tiga hasan, ada dhaif, ya ini macam-macam. Jadi anda lihat setelah Nabi keluar dari mas Hawar dalam perjalanan, ini melihat macam-macam. Ada yang mengatakan setelah dari Baitul Laham sampai ke Baitul melihat macam-macam. Ada yang mengatakan Dainas sama wal ardh. Nabi melihat macam-macam itu sama oleh Allah. Ada yang mengatakan tidak setiap langit macam-macam melihat. Nah, pokok kesimpulannya di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi memang ditunjukkan oleh Allah SWT pertama keadaan orang yang baik. Kedua, keadaan orang yang tidak baik. Ketika Nabi mengalami rintangan-rintangan dan godaan. Sehingga Nabi selalu selamat. Ini menandakan bahwa umat Nabi Muhammad SAW sangat terjamin daripada kerjaan dan rintangan jelas selamat. Lalu keempat, Nabi melihat apa yang telah dipersiapkan oleh Allah SWT di dalam alam yang demikian luas. Yang kelima, Nabi mendapatkan hadiah dari Allah SWT yang merupakan kesemuanya ini adalah sangat menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW dalam misalkannya Begitu juga bagi kaum pengikutnya, ada kaum muslimin dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, di samping itu, ini semuanya merupakan imtihan, merupakan ikhtibar, merupakan ujian. Maka setelah terjadi sana Allah, teman-teman manusia, yang tadi Islam ada yang murtad, yang tadinya belum Islam ada yang masuk, Islam yang sudah Islam ada yang kuat, macam-macam. Jadi merupakan ujian. Maka setelah Nabi menciptakan tentang Isra dan Mi'raj, ada yang mutlak. Bahkan ada yang berkonsisten, ada yang kuat, tetap makin kuat. Jadi saya Abu Bakar out, sedikit, makin kuat, makin kuat. Dalam perjalanan apa yang dilihatkan oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana berangkat tadi, di antara bagaimana orang yang baik termasuk orang yang memperjuangkan agama Allah. Orang yang memperjuangkan agama Allah mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah SWT pada malam Isra dan Mi'raj dilihatnya oleh Nabi Muhammad SAW dicontohkan oleh Allah sebagaimana orang-orang tani sekarang menanam, sekarang tumbuh, sekarang panen, begitu seterusnya putus-putus. Nah, ini hasil daripada orang yang selalu memperjuangkan agama Allah SWT atau orang yang berjuang demi keluhuran dan kebenaran agama Islam. itu. Kemudian ditunjukkan orang yang tidak baik, macam-macam. Bagaimana keadaan orang yang tidak baik, ditunjukkan semua. Ya sisanya akibatnya termasuk orang yang malas sholat, sudah ditunjukkan bagaimana orang yang malas ma ma ma ma sholat di dalam alam per, alam alam tahanan, alam perang, melempar menghantui kepala mereka sendiri sambil pecah pecah utuh lagi ambilnya batunya diambil pecah ke lagi terus termasuk orang yang maka zaitan maka riba yang mana mereka ditahan di penyawaan darah akan buat kita dapat bagi lempari oleh malaikat-malaikat yang jaga dengan satu dua ini orang-orang yang ahli makan riba begitu juga orang-orang yang ahli riba Begitu juga perempuan-perempuan yang kianat pada suaminya dan macam-macam. Orang yang pegang amanat yang dia sampai dan sebagainya macam-macam ditunjukkan. Lalu rintangan Nabi dirintangi dan dikujar oleh setan, Nabi selamat. Oleh pengaruh Yahudi, Nabi selamat. Oleh pengaruh Nasrani, Nabi selamat. Oleh pengaruh dunia, Nabi selamat. Hingga malaikat-malaikat itu mengatakan selamat umat tidak umat urutannya. Jadi perjalanan pengaruh dunia Nabi Selamat umat Muhammad selamat di dalam pengaruh dunia. Pengaruh Yahudi dan Nasrani selamat. Pengaruh itu sama. Nah ini umumnya umat Nabi Selamat asal betul menjadi umat Muhammad Selamat sampai masuk di Madinah, masuk di Madian, sampai di Tusaina, sampai di Baitul Lahad, lalu masuk ke Baitul Maqdis, Insya Allah bulognya diikat, Nabi masuk, sudah semua orang menyambut. Itu para Nabi dapat Lalu Nabi sholat, dua rakaat mengimami. Nah, ini menandakan bahwa Nabi al ambiya wal mur, dan jadi al ambiya wal mur. Setelah itu Nabi lalu diberi hidangan, jamuan. Jamuan yang ada macam-macam riwayat. Ada yang mengatakan air dan susu, ada yang mengatakan air susu dan arak, ada yang mengatakan air susu arak dan madu, empat macam. Lalu Nabi mengambil madu sedikit, lalu menusuki dihabiskan. Malaikat jadi spontan menjawab, asok tal fitrah. baik, tepat mengambil fitrah rambut kesucian. Umpama kalau minum air, lah warifat umat tenggelam semua umat. Umpama kalau minum arak, lah warifat umat rusak semua jatuh. Jadi ini semuanya menunjukkan bahwa kejayaan umat Nabi Muhammad SAW dan kenapa Nabi tidak ambil arahnya, tidak ambil airnya, hanya ambil susu. Nah, ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan jaminan keselamatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril pun mengatakan asab tarfitra. Lau salib talma, la halifat ummatu. Lau salib talqamar, la ghawat ummatu. Baik. Supaya kalau ambil air tenggelam semua umatmu. Andai kata ambil alat sesat Muhammad. Nabi Muhammad, akhir zaman orang yang mengaku Muhammad ada saja yang masih kerem, ada saja yang masih mabuk, ada nggak? Ada saja. Padahal Nabi Muhammad. Nah ini jaminan bagi umat. Jadi umat dan Rasulullah yang sesungguhnya. Jadi umat Muhammad tetap jaminan yang baik. Sudah semua Nabi menyambut dan sebagainya, menyambut dan sebagainya, dan Allah menyambut siang. Naik ke langit, nah, naik, mungkin naik, naik ke langit, buruk enggak ikut. Jadi waktu Nabi menyambut, tanpa buruk. Nah, jadi buruk ini hanya untuk Isra saja yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa asra bi abdi lailan minal al haram ila al-masjid aqsa alladhi fasa hawlahu lin wa min ayatina innahu sami'un basir. Ini sudah selesai dari sini minal masjid haram ilal al-absar naik buruk dan ayat ini pun juga sudah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW diiswakan itu kali ialah bijatul ini yang Allah dengan lafaz ayat subhanalladzi asabi abdihi kalimat abad ini adalah jeblek gerusutan Jadi manusia ini ini yang kita ceritakan ini adalah bijaksani waru hayya qawatan ini. Dalilnya ini diaktifkan. Dan perjalanannya hanya sekejap baca suatu malam. Dia tidak semalam suntuk. Kenapa? Dalam ayat ini pun Allah sudah menyebutkan. Subhanallah di asra. Asra itu sudah mempunyai makna menjalankan dia malam. Saro Yasri berjalan di waktu malam. Asro Yusri menjalankan di waktu malam. Jadi kalimat Saro Yasri itu berjalan di waktu malam. Jadi waktu malam. Tuh. Padahal ayat ini sudah menunjukkan Asro menjalankan di waktu malam. Mengapa kok dibuat lain lagi? Kelainan ini menunjukkan in minal laili. Artinya sebagian daripada waktu malam tidak semalam suntuk. Jadi Isra Nabi Muhammad SAW bukan semalam suntuk, tapi sebagian daripada waktu malam. ayat minal laili. Maka itu setelah Nabi menceritakan kepada orang-orang Mekah menjadi suatu keheranan dan keajaiban sampai begitu ramai. Tadi saya katakan ada kalangan yang Islam semutan, ada yang bukan Islam masuk Islam, ada yang kuat, ada macam-macam sambutan. Kenapa? Karena dianggap luar biasa dan aneh. Umpama dalam impian Nabi kita, nah begitu dia aneh, semua biasa tapi karena Mekah dan Baitul Maqdis perjalanan biasa, naik unta, sebulan berangkat, sebulan kembali. Dua bulan pulang pergi itu Mekah Baitul Maqdis. Nah ini hanya sekejap, sebentar, nggak malam. Bagaimana? Wah ini masa keanehan dan keheranan. Ini jadi keistimewaan begitu. Nah, jadi esok awal Nabi Muhammad SAW hanya sebagian daripada waktu Sudah sampai di Baitul Maqdis selesai upacara di Baitul Maqdis naik naik ke langit naiknya ke langit hanya dengan dua dengan pintu saja dan Nabi Muhammad SAW naik naiknya bagaimana ada mi'raj anda bisa tahu bagaimana hal yang luar biasa pokok naik sampai ke langit pertama baru dibukanya ketemu Nabi Adam langit kedua ketemu Nabi Isa dan Yahya langit ketiga Nabi Yusuf langit keempat Nabi Harun, langit ke ketemu eh, Nabi Idris, langit kelima ketemu Nabi Harun, dan langit ke enam ketemu Nabi Musa, langit ke tujuh ketemu Nabi Ibrahim. Ini pun ada riwayat terbalik. Ada riwayat terbalik. Jadi mengajar Nabi Yusuf langit kedua, Nabi Isa Yahya langit ketiga, katakan Nabi Yusuf ketiga, macam-macam cerita. Jadi ada hadis beberapa macam kalau orang kumpulkan semua ini beberapa Jadi Nabi masuk di langit pertama, kedua, ketiga dan sebagainya sampai ke enam. Itu Nabi Musa. Nabi Musa menangis. Kenapa? Wah ini Muhammad masih muda, Nabi akhir zaman sudah dapat pangkat semacam ini, dapat anugerah dan keistimewaan semacam ini. Jadi Nabi Musa nangis itu nangis terharu bukan nangis apa tapi nangisnya nangis baru kan? Terharu. harus ayo nah, naik ke langit ke enam tadi ditunjukkan oleh Allah ditunjukkan beberapa nabi tampak ada seorang nabi jalan sendiri tidak ada umatnya ada seorang nabi diikuti hanya dua orang ada seorang nabi diikuti oleh dua orang tiga orang ada dua belas orang macam-macam Wajah seorang sapi diubah umat saja kata Nabi jangan itu umat saya bangga oh, bukan itu umat yang dulu nah umat saya mana coba lihat wah penuh sekali sudah tidak bisa dibayangkan lalu ada suara ini di antara umatku ini 70 ribu orang bakal masuk surga tanpa hisab ada yang, yang lain setiap satu dari tujuh puluh ribu tadi membawa lagi puluh ribu lagi masuk surga tanpa hisab. Jadi puluh ribu kali 70 ribu. Nah, dari mana 70 ribu? Setiap satu dari tujuh 70 ribu membawa lagi puluh ribu lagi. Yang kemudian lagi tadi Waktu Nabi mencita-mencita ini termasuk siapa tanda saya? Tanda di antara orang yang nggak tahu mendukung. Ya di antara orang sih nggak tahu mendukung. nggak tahu mendukung, lah dukun, lah pun nggak tahu dukun, nggak tahu mendukung. Di antara itu Artinya nggak percaya dengan kalau ramal, dukun dan sebagainya. Dia tidak tidak meramal, tidak cukup itu, tidak golongan itu, dan pun di antara Waktu Nabi menjelaskan orang ini semuanya ada sahabat namanya Ukas. Sahabat Ukasha Nabi cerita-cerita yang masuk surga tanpa hisab dan sebagainya. Ada sahabat Ukas minta, Ya Allah doakan saya dari golongan itu. Juga Nabi, antamin hur, kamu golongan ini. Jadi sahabat Ukas langsung jelas golongan yang punya jannah dari Nah kalau ada kebaikan itu orang spontan cepat minta. Ada lain tanya, apa minta sudah berada? Ya Allah, saya juga dua kali tidak boleh itu. Oh, kamu sudah tidak boleh kata. Di oleh Nabi, kamu tidak oleh itu berada. Sahabat kau kamu berada. Orang kan tanya, kenapa Nabi kau gak jawab semua begitu? Kemungkinan di masjid itu adalah orang munafik. Nah, kemudian, kemudian, kemungkinan ada orang macam-macam. Kemungkinan kalau satu jawab semua, semua, semua, semua, bagaimana? Sedangkan mereka macam-macam. Nah ini sangat bijaksana Nabi tidak menyinggung hanya tutup sabakoka Ugasa. Kamu sudah diahului oleh sahabat Ugasa. Nah, yang selalu seharusnya Ugasa ini spontan karena dia pertama kali. Tidak ada anta minhum kamu sebelum Nabi. Jadi waktu Nabi di langit ke-6 sudah tunjukkan oleh Allah bagaimana jumlah umat yang paling banyak umat Nabi Muhammad SAW. Memang Nabi akan bangga akan senang umat yang paling banyak. Sampai ada hadis itu. Fazawatul walutal waluta fa inni mubahin bikumul umam yawmal qiyamah. Ada ibadat ini mubahin bikumul umam yawmal qiyamah. Eh, eh, banyak anaknya. Karena saya akan bangga dengan kamu itu penuh. Jadi umat Muhammad paling penuh lagi bang. Dan paling bahkan paling banyak umat Muhammad. Lalu naik ke langit ke enam, ayat eh, ke tujuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim berjalan di pintunya Al-Baitul Ma'mur. Sejak langit ini ada bait. Nabi Ka'bah, bait ini, bait Sisa dan sebagainya, ada Baitul Ma'mur. Itu Baitul Ma'mur dimasuki oleh tujuh puluh ribu malaikat. sudah masuk, keluar, kembali, maka lain, maka lain. Dari mulai Allah menciptakan sampai kiamat ketika berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim sebagai Muhammad sampaikan salamku kepada umatmu dan katakanlah pada umatmu bahwa surga itu tanahnya subur, umatmu sudah memperbanyak tanaman surga yaitu pembacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu riwayat wala haula wala quwwata illa billah ini pesan Nabi Ibrahim untuk Nabi Muhammad menyampaikan salam pada umatnya dan supaya umatnya memperbanyak tanaman dalam surga yaitu dengan pembacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Naik Nabi ke sidratul mubah sidratul mubah itu sidir itu tanaman sidratul itu mubah kokokan jadi tanaman yang luar biasa malam itu dihias oleh Allah SWT Ilyasa Siddhotama Yasa Mahagava Vapromato Wah, biasa luar biasa di, di, di, diat oleh Allah SWT mereka-mereka hingga di sana ingin mengetahui bagaimana wajah Nabi Muhammad SAW dan mereka-mereka ingin mendapatkan kemuliaan sampai ditemukan seakan-akan gagak hingga di pohonan yang besar malaikat-malaikat akan melihat Nabi Muhammad SAW Sampai di surga sahara bagi mampir surga. Masuk surga. Tidak segala macam surga. Waktu masuk surga ada jari yang luar biasa cantiknya. Heran lagi tanya. Eh kamu kepunya siapa? Saya kepunyaan Zaid bin Harithah. Kepunyakan anak angkat Nabi yang diajak ke Taif tadi. Itu sudah disediakan. Sudah ada calonnya. <laughs> Baik. Jadi calonnya sudah Lalu Nabi berjalan lagi ketemu ini ada kecong semua bagus biasa banyak tidak dari untuk waktu itu Nabi melihat tanya siapa wah ini tempatnya Umar bin Khattab Tapi Umar bin Khattab dari banyak sekali kata Nabi berjulah pakai kepala golok lama lalu waktu itu saya nggak tanya terus saya kenapa ya Rasulullah wah saya khawatir kami Umar sangat cemburu kami <laughs> wah tidak kabrian. Jadi sambil bergulung turun menciptakan. Waktu Nabi jalan di surga, nampak sahabat Bilal jalan bersama sekali. Sahabat Bilal itu jalan di surga. Padahal Bilal masih hidup di sini. Itu nampak itu. Maka perubahan masuk. Kenapa biarpun dalam pangkat itu? Karena bila itu termasuk keistimewaannya setiap bersuci, artinya butuh sholat dua rokaat ini keistimewaan. Jadi apa yang dilihat oleh Nabi dalam surga itu malah ainu ra'at wala dan sami'at wala khatar ala qalbi yang luar biasa. Nabi keluar di sana lihat neraka. Waktu Nabi lihat neraka, ketemu malaikat Malik untuk oh, salam dan malaikat tidak pernah ketawa sama sekali malaikat Malik itu. Lalu melihat neraka luar biasa segala macam. Di sana yang dilihat oleh Nabi wa inna aktsara ahlihi misalnya. Dilihat jumlahnya orang neraka itu paling banyak orang perempuan. Nah, ini harus kita berhati-hati. Harus betul-betul kita sayangi, kita kasihani orang-orang perempuan ini. Wa inna ah, ya bisa. Bahkan ini ada ada soal lagi. Selain Isra Mi'raj ada lagi cerita bahwa Nabi juga melihat surga. Wa inna aktar nisa. Kalau kita lihat memang sekarang coba lihat. Kebanyakan mungkar maksiat ini orang perempuan kesian. Nah lagi, tidak menjaga. orang-orang olahraga sekarang ini celana pendek begini baru demo perempuan perempuan laki-laki nonton senang, nah ini kadang-kadang kan yang punya anak ini anaknya ya sudah begitu ya pendara apa bapaknya ahli ngaji jamaah ahli tahlil anaknya itu pendara apa kadang-kadang mau lihat setelah di sana nggak lihat anaknya itu lihat العقلية وين kemudian kesalahan Nah, sampai kadang-kadang ini sudah jamaah, golongan masjid, golongan apa, adakan polis, ya campur perempuan diikutin sekali. Nah kan kesian betul, kesian ya. Padahal inna akbar di ini nah ini padahal selalu mengandang. Jadi kalau kita tidak memisahkan bagaimana? Berarti orang ini berhubungan jadi harus betul-betul wa inna akbar ada nisa. Jadi perempuan-perempuan harus lagi-lagi laki akan cuma memimpin perempuannya. Jangan sampai menjadi ahli neraka. Nauzubillah. Hmm. Ayo, di mana-mana sejarah. Kau lihat. Maka mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Nabi keluar dari sana terus naik langit. Coba ke, ke hijab, ke hijab, ke hijab, ke hijab, ke hijab, Sudah sampai suatu tempat di belakang Nabi Sunai kaum salam. Di sana Nabi sujud pada Allah Subhanahu Taala dengan membaca surah surah sujud hormat pada Allah membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatillah dijawab oleh Allah Taala Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Nabi jawab lagi, jawab lagi Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin Lalu semua yang mendengarkan Ashadu an la ilaha wa ashadu anna muhammadan rasulullah Ayo nah, maka ini ditaruh dalam sholat supaya kita ini selalu ingat. Dan memang sholat menjadi nawatul mu'min. Setelah benar wahyu dan wajib maka, dia menaruh sholat di waktu. Yang tadinya lima puluh karena turun Nabi Musa, diusul Nabi Musa dan sebagainya. Sampai tadi lima waktu. Lima waktu besar yang menjalankan dengan sesungguhnya akan mendapat pahala sebagai lima puluh. Maka jelas as-salat diperintahkan di sana, diberikan di sana, ini menanji menjadi kenapa? As-salatu mi'rajul mukmin. Salat itu naiknya rohani orang ini. Orang ini yang salat naik jiwanya. Naik terus naik. Waktu salat Allahu Akbar sudah muji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Naik ini. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Al-Din naik terus menyatakan iya karena aku wa iya karena saya mengajukan permohonan Islam suatu sakit akhirnya sudah ukur sujud dia naik naik ini setelah selesai sudah jiwanya sudah tertutup, sudah suci dibersihkan lain jadi sholat ini betul-betul menjadi nakratul mukmin. Jadi kalau orang sholat jiwanya naik, menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tapi sholat bagi manusia mesti jadi orang baik. Tapi kalau orang tidak sholat, ma'udzubillah atau tidak kawan. Nah, maka jelas inna sholat dan anil mahsai wal munkar. Nabi turun selesai dari sholat itu turun sampai ke Maqdis sudah buruknya dilepas naik lagi buruk masuk ke Mekah itu hanya belum lagi Nabi cerita macam-macam sambutannya orang termasuk Abu Jahal dan lain-lainnya. Di antara sambutan yang orang-orang ini ada yang kuat tadi sudah diceritakan, di antara Nabi tes. Betul Muhammad kamu ke sana atau di Kalau betul coba ceritakan bagaimana masih al ah, sorry. Berapa jendelanya, berapa pintunya, jendela ini macam-macam. Nabi Allah nggak lihat. Allah mereka Jibril turun membawa masjid kalau muka. Masjid kalau muka Nabi sudah kalian itu masih kita jadi besar dan besar maka ini betul-betul menjadi ujian bagi manusia keseluruhannya mana yang kuat imannya dan mana yang tidak dan menandakan bahwa kebesaran Nabi Muhammad SAW dan Nabi mendapatkan kegembiraan dan kesenangan dari Allah Subhanahu Taala bagi umatnya. Maka selesai saudara Allah Nabi meningkatkan perjuangannya sampai hijrah yang akhirnya mendapatkan kemenangan yang luar biasa hingga tersebarnya agama Islam sampai Mekah, Madinah diislamkan hingga menjadi daerah pertama Islamnya Mekah dan Madinah ada Madinah pertama lalu Mekah selesai Nabi wafat selesai tidak perjuangannya Nabi wafat di Madinah diteruskan oleh para sahabat-sahabat kader-kader Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Islam tersebar di dunia. Nah, jadi betul-betul kejadian Islam dan Mi'raj kejadian yang luar biasa dan betul-betul menandakan keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang diciptakan oleh Nabi Muhammad SAW semua sudah dialami, sudah dilihat dengan dua mata kepala sendiri Maka kita kaum muslim syukur Alhamdulillah menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan tidak lain marilah kita meningkatkan ilmu ilmu pengetahuan agama Islam dan kita teruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW sehingga kita mendapatkan husnul صلاة الله سلام